Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin yang sama-sama kita hormati Bapak Camat ataupun yang mewakili Bapak Kapolres ataupun yang mewakili Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Pengulu kita Ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik, para santri Yang besar tak dihimbau gelar Yang kecil tak disebut nama Insya Allah Kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 4 Muharram 1438 Umur bertambah Tapi jatah hidup berkurang Maka apa yang akan dibawa mati menghadap Allah Rumah yang besar tinggal Mobil besar tinggal Bini besar tinggal Yang dibawa menghadap Allah adalah amal so Amal soleh Orang yang membangun masjid ini Saya tak tahu entah siapa dulu yang mewakafkan tanahnya Siapa yang menyumbang semennya Siapa yang menyumbang dulu ini Batu, kayu, kerikil, keramik Tapi sejak kita duduk tadi iktikaf mengalirlah pahalanya sampai ke makam mereka. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Ibu rajin baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Setelah mati putus. Tak ada orang mati baca Yasin. Habis. Ibu, bapak rajin solat doa, solat doa, solat doa setelah meninggal dunia putus solawatan rajin setelah meninggal dunia putus tapi ada yang tidak putus itulah dia siswa itu yang dibaca pak pengulu kita tadi Siswa, siswa, zakat infak sodakoh wakaf yang pertama zakat Kenapa zakat duluan? Karena zakat itu hukumnya wajib. Siapa yang punya duit 85 gram emas wajib keluar dua setengah persen. 85 gram itu berapa Pak Ustadz? 1 gram emas 500 ribu Kali 85 gram 42 juta 500 Bapak ibu yang punya duit 42 juta 500 selama satu tahun maka keluarkan dua setengah persen berapa itu dua setengah persen kalau ada sejuta 25 ribu kalau dua juta 50 ribu kalau empat juta maka seratus ribu kalau mau dikeluarkan tiap bulan bisa. Caranya bagi 12. 42 juta 500 bagi 12 bulan berarti sebulannya 3,6. Bapak Ibu yang punya pendapatan 3,6 sudah kena zakat. Saya tidak sebut gaji karena ada orang gajinya 2 juta tapi ada uang yang lain-lain ada namanya dulu uang tunjangan. Sekarang bukan cuma uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang tanduk, uang sundul. Maka total semua kabeh semuanya dihitung kalau 10 juta keluarkan 250 ribu Datanglah ke siswa Ziswa Ke kantornya Pak Pengulu Di mana kantornya? Ah, pokoklah tanyalah Pak Pengulu di mana kantornya. Pak Ustaz, bagusnya saya numpuk setahun atau tiap bulan langsung? Keluarkan langsung tiap bulan. Kenapa kalau nunggu setahun? Misalnya ibu sebulan 4 juta. Berarti satu bulan 100 ribu. Mana lebih bagus? Langsung 100 ribu 100 ribu Atau nunggu setahun sejuta 200 Bagus tiap bulan 100 ribu 100 ribu Ah Apa bedanya Pak Ustaz Beda Kalau sebulan 100 ribu nggak terasa Tapi kalau sudah sejuta 200 alladzi waswisu Yuwaswisu Sampean Arab Nandi Arab Lungo Mau kemana? Mau bayar. Kemana? Ke Ziswa. Berapa? Sejuta dua ratus. Berapa? Sejuta dua ratus. Iya. HP Samsung baru sejuta tiga ratus. Tambah seratus sudah ganti HP baru. Masa orang aja yang bisa selfie? Foto-foto, update status. Iya juga ya, tak jadilah dia membayar. Zakat maka jangan tunggu sejuta dua ratus dapat seratus bayar dapat dua ratus bayar dapat lima ratus bayar dapat sejuta dua ratus nggak jadi bayar ingat setan-setan yang berbisik di tengah jalan bapak ibu ikut Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim waktu dia mau kurban datang setan jangan Ibrahim Nabi Ibrahim lontar dia tujuh kali pakai batu Nanti kalau ada kawan melarang, kamu kemana? Mau bayar zakat. Jangan bayar zakat, nggak ada gunanya. Lempar dia pakai batu tujuh kali. Karena ini setan. Alladhi waswis fi sudurin minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik itu jin, kita baca ayat kursi insya Allah kapur. Tapi kalau yang berbisik ini tetangga kita, kawan kita, ini payah mengusirnya. Kita baca ayat kursi, dia lebih hafal pula dari kita lagi. Nangkene rosae. Oleh sebab itu, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak Pengulu, perolehan zakatnya setahun berapa Pak Pengulu? Hasil zakat ziswa total. Oh, 90 juta Mudah-mudahan Bapak ibu yang sudah bayar zakat 90 juta Yang sudah membayar zakat Dimurahkan Allah rezekinya Amin Yang sakit disembuhkan Allah Ta'ala Amin Yang belum punya jodoh bisa menikah Amin Yang sudah menikah bisa nikah sekali lagi Amin Mana tahu istrinya meninggal Artinya apa? semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan dan yang paling penting mati dalam keadaan husnul khatimah yang pertama jenenge apa zakat yang kedua zis i i artinya infak yang ketiga zis sodakoh apa beda infak sama sodakoh langsung datang ini namanya Infak apa sedekah nih? Kalau benda itu namanya infak. Semen, infak. Keramik, infak. Batu, infak. Lampu, infak. Pokoknya kalau benda itu namanya infak. Tapi kalau tidak benda itu namanya sodako. Mana contohnya? senyum tabassumika fi wajhi akhika sodakoh senyummu kepada saudaramu sodakoh itu beda infak sama sodakoh kalau benda keramik sajadah kue oh, saya nengok kue ini hilang bahan saya semangka itu semua namanya infak alladzina yunfiquna amwalahum Allah itu maha adil Orang miskin gak, bisa gak bisa infak. Kami ini miskin, Gak bisa infak. Gimana caranya? Ente gak bisa infak, Gak bisa. Sodako Ada orang bangun masjid, ngasih semen, infak, ngasih tanah, infak. Tapi kalau gak bisa infak, Sodako Ikut ngacau semen, ikut mengacau semen, bukan mengacau masjid ikut ngangkat batu ke atas, ikut masang tukang, ikut ngecat, itu namanya soda. Oh, makanya kalau kita punya duit, infak. Gak sanggup punya duit, senyum. Datang orang senyum, tapi senyum kalau ada orang. Jangan ada nggak ada senyum. Itulah hebatnya agama Islam. Yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga sodako, yang keempat wa, zis wa, zakat, infak, sodako, wa, opo wa iki, wa wakaf. Wakaf itu apa Pak Ustadz? Wakaf itu mesti ada empat rukunnya. Saya yang berwakaf, Bapak yang nerima wakaf, barang yang diwakafkan ada ijab sama kobul saya wakafkan tanah ini dua hektar untuk bangun MDA tunai saya terima itu namanya wakaf makanya tidak boleh dibuat kotak wakaf karena kita tidak pernah akad sama kok kotak Pernah orang akad sama kotak? Pas kotaknya lewat, hai kotak, aku berwakaf. Lalu kotaknya jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Maka saya wakaf sama Pak Ketua MUI. Pak Ketua MUI, ya, ini saya ada punya tanah nih Pak Ketua MUI. Mau ditanam sawit, nggak tumbuh-tumbuh. Mau tanam kelapa, mati terus. Mau dibuat rumah, tempat jin buang hantu. Udahlah, saya wakafkan aja lah. Saya wakafkan tanah saya dua hektar untuk pembangunan panti jompo tunai. Aku terima. Sah ada empat. Saya yang berwakaf, Pak Ketua MUI nerima wakaf namanya nazir, barang yang diwakafkan ada ijab sama kabul. Kalau sudah diwakafkan, tidak boleh diwariskan tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual. Sekarang banyak anak-anak menjual tanah wakaf bapaknya. Kenapa? Karena waktu wakaf dulu tanahnya nggak laku, tempat jin buang cucu. Sekarang tanahnya mahal, satu meter lima juta. Akhirnya dia jual lagi. Ini kan wakaf bapakmu. Bapak saya sudah mati. Yang penting saya bisa jual 5 juta dijualnya. Maka kalau ada tanah wakaf supaya jangan dijual cucu cicit cucu-cucunya diuruslah namanya akta ikrar wakaf. Ingat itu namanya akta ikrar wakaf. Kemana ngurusnya? Kantor KUA. Saya pergi ke kantor KUA Minas Kabupaten Siak di kantor Kuaminas mau ngurus wakaf tiba-tiba saya dipoto diletak di Facebook Ustadz Somad sedang di kantor Kua banyak yang komen apakah Ustadz mau kawin lagi bukan itulah ente nggak tahu ceritanya sekarang ada namanya akta ikrar wakaf maka saya pun akadlah di depan Pak Kua dengan ini saya menerima wakaf dari Ibu Pulan lalu kata Pak saksi sah Pak Kua pun mencatat dikeluarkanlah yang berhak mengeluarkan itu Pak Kua kantor urusan agama kecamatan jadi nanti kalau ada bapak-bapak mau ke kantor Kuah, ibu jangan nangis Mas, sampean Arab nang di Aku Arab nang kantor kuah Jangan kawin lagi mas Orang mau ngurus surat wakaf kok Di mana ngurusnya? Kantor kuah Inilah empat solusi Yang pertama Apa yang pertama tadi? Zakat Yang kedua infak Yang ketiga sodakoh. Yang keempat wakaf kalau uangnya sudah terkumpul Bisa untuk melawan BII Apa BII itu? Bank Inang-Inang Inang-inang keliling Keliling dia Namanya siapa? Raja Guguk Sinambela Huta Ginjang Huta Julu Kau nampak aku sudah lama mau nikah ya Iya Ada duitmu? Tidak ada Ah, ini ku pinjamkan satu juta, kau bayar sejuta dua ratus. Haram. Sampai orang wes mangan, orang. Kok orang mangan? Enggak ada duit. Ah, ini ku kasih pinjam seratus ribu ya. Bulan depan bayar seratus sepuluh. Haram. Apa namanya? Riba lima ancaman bagi orang yang makan riba Allazina yakuluna riba orang yang makan riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas nanti kalau dia bangkit dari kubur bangkit seperti orang kerasukan setan kerasukan setan itu apa Pak Ustaz kesambet kesambet itu apa Pak Ustaz black magic black magic apa Pak Ustaz black metal seperti orang kerasukan setan kesambet begitulah dia bangkit dari kubur yang kedua dia doa siang malam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar doanya tidak dikabulkan Allah kenapa doanya ditolak mat'amuhu haram gara-gara makan ha makan haram Jangan kasih anak-anak kita makan riba, makan Arab. Yang ketiga, uang riba. Misalnya ini riba. Nauzubillah. Lepat riba, jeruk riba, lemper riba. Riba. Lalu kemudian riba ini dimakan. Setelah masuk ke dalam mulut berubah menjadi darah kalau kita makan satu piring, satu mangkok bakso, berubah jadi darah. Darah itu mengalir di dalam. Setiap darah yang mengalir dari yang haram, fanauru tempatnya api neraka jahanam. Maka orang yang ambil uang riba, dia suap ke mulut anaknya. Nak, mangan ya, makan ya nak, Baca doa ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dia sedang menyuapkan api neraka jahanam. Makan ni api neraka. Makan, makan. Suami menyuapkan neraka ke mulut istri. Istri menyuapkan neraka ke mulut anak. kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Makan riba, ayyuma lahmin setiap daging di badan, nabata min aramin kalau tumbuh dari yang Arab, fannaru aula tempatnya adalah api neraka. Empat Duitnya dibuat modal Pinjam satu juta sama BII Duitnya buat modal ternak lele Buat modal jual bayam Buat modal buka bakso Buat modal sup tunjang Jadi orang kaya Kaya, kaya Duitnya dibawa haji ke Makkah Labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik La labbaik wala sa'daik Sampean tidak dapat haji mabrur tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Hajinya haji apa? Haji mabur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Allah tidak terima artis-artis yang berangkat dari hasil buka aurat. Preman-preman yang berangkat dari hasil mengambil harta fakir miskin orang-orang dukun-dukun dengan cara pakai jin, pakai tuyul, maka ibadahnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang kelima. Apa dia ancaman yang kelima? Inna Allah tayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu berinfaklah. wa anfiqu berzakatlah wa anfiqu bersedekahlah wa anfiqu berwakaflah min thayyibat yang baik-baik saja yang tidak baik tidak diterima Allah Subhanahu wa taala tadi Pak Pengulu waktu Pak Pengulu ngasih kata sambutan Pak Pengulu ada ngomong satu bahasa yang saya mendengarnya aja malu. Apa dia? Kata Pak Pengulu, orang yang makan riba itu sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu Pak Pengulu dapat dari mana itu? Itu dari hadis Nabi. Riba isnani wasabahuna darajah. Riba itu 72 tangga. Kalau ibarat riba itu anak tangga ke atas bukit 72 tangga 72, 71, 70, 69, 68, 67 Sampai paling bawah Anak tangga riba yang paling bawah Ityanur rajul ummahu Seperti orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri Jangan sampai kita makan riba dirhamun minar riba satu keping uang dirham perak uang emas banyak mahal sugih uang perak dari riba kalau kau makan asyaddu min sittatin wa thalathina zamiyah lebih hebat, lebih dahsyat, lebih parah, lebih kotor, lebih buruk daripada 36 zina. Zina kotor, najis, hina, lebih hebat lagi riba. Tapi jangan dibalik. Oh kalau gitu saya zina aja lah Pak Ustaz. Bukan itu maksudnya. Zina, kotor, najis, hina, jahat, neraka tempatnya. Ada yang lebih hebat daripada zina. Apa dia? Riba. Tapi orang sekarang tidak peduli. Hantam kromo, bantai saja. Riba sudi. Oleh sebab itu kita mesti hati-hati Yang sudah makan riba Banyak-banyak taubat nasuha Salat sunat taubat Usolli sunat taubat Rak'ataini lillahi ta'ala Sebelum salat sunat taubat Mandi taubat Mandinya gimana? Seperti mandi wajib Di mana mandinya Pak Ustaz? Di Siak kan ada sungai ah, Mandi ke sungai Siak terjun dari atas jembatan apakah dosanya hilang Pak Ustaz? kalau dari jembatan bukan cuma dosanya hilang orangnya hilang sekalian mandinya di kamar mandi biasa setelah itu sholat sunat dua rakaat iftitah, fatihah, ayat rakaat kedua, fatihah, ayat habis itu berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jangan ulang lagi kamu tadi ada BII datang ke sini nawarin riba iya Berapa? Saya tolak Pak Ustadz. Dia nawarin sejuta, saya tolak. Dia nawarin dua juta, saya tolak. Dia nawarin tiga juta, saya tolak. Dia nawarin sepuluh juta, saya istikharah dulu Pak Ustadz. Berapapun yang dia tawarkan, dengan bunga satu persen, dengan bunga 0,1 persen, selama ada bunga maka di sana ada riba, jangan makan riba. Tapi solusinya mana? Ustadz Somad ceramah jangan makan riba jangan pakai riba jangan pinjam riba solusinya mana Gak tahu saya solusinya mana Pak Ustadz solusinya adalah siswa siswa. solusinya siswa. Alhamdulillah ada orang-orang yang diberi Allah Ta'ala itu yang disebut Pak Pengulu tadi diberi Allah dia keikhlasan jalan ke sana, jalan kemari dengan titik puluh keringatnya beramal soleh akhirnya terkumpullah duit di siswa selamatlah saudara-saudara kita daripada makan riba ingat Bapak Ibu orang yang pelit kikir kedekut mati tidak bawa harta lama hidup banyak dirasa jauh berjalan banyak ditengok saya sudah tengok orang mati di Mesir Orang mati di Maroko, orang mati di Makkah, belum pernah nengok orang mati bawa mobil. Ibu pernah nengok orang mati bawa motor? Pernah nengok orang mati bawa Yamaha Mio? Saya belum pernah. Kalau pernah tolong foto, kirim ke nomor saya 081365055903. Saya mau jadikan bahan. Tidak ada orang mati bawa harta. Kalau orang kafir mati masih pakai jas, pakai dasi, matanya melotot, disuntik formalin. Orang Islam mati disampul pakai kain putih, ujungnya tidak dijahit. Tidak ada orang Islam mati bawa kebaya, pakai sanggul. Tak ada. Semuanya tinggal semua akan tinggal. Abdul Somad sekarang ceramah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, pakai celana. Nanti begitu mati digulung pakai kain putih macam dodol. Jam tangan tinggal, cincin tinggal, dompet tinggal. Mati menghadap Allah bawa apa? Bawa sodakoh. Lewatlah kota, lewat kota Berapa tadi mas? 2000 perak Sekarang parkir di mall SK aja 5000 Parkir di mall 5000 Dia mau masuk surga 2000 perak Mau surga apa 2000 perak Maka kita memberikan yang kita miliki Kenapa? Itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang duitnya banyak, yang kaya-kaya, yang sawitnya lebar, yang sugih-sugih itu hartanya tidak dibawa mati. Ibu kalau ninggal, harta ibu ada satu miliar, ninggal, maka hartanya dibagi dua, setengah untuk suami. Jenenge opo gono gini. Arti gono gini itu artinya apa? Kamu begono, aku begini. 500 juta untuk suami, 500 juta untuk istri namanya Gono Gini setelah itu dibagi lagi suami dapat lagi seperlapan karena ada anak akhirnya suami dapat seperempat karena ada anak kalau tidak anak ada anak dapat setengah maka suami dapat lagi dari yang 500 itu 125 500 tambah 125 piro 625 Ibu yang punya tabungan 1 miliar, bapak dapat jatah 625. Orang kalau punya duit 625, itu yang nangis cuman sebelah kanan. Yang sebelah kiri delok sopo sing Arab dipinang bulan depan. Nangis. Siapa yang mau dipinang bulan depan? Saya nyampaikan ini bukan mau mengadu domba bapak sama ibu. Jangan gara-gara ceramah ini pulang kelahi. Bo Di teh manis ya? aku Buat aja sendiri Bukan itu maksudnya Supaya kita paham Saling berkasih sayang Dalam menikah Selama membina rumah tangga Boleh Tapi ingat Kalau kita mati sendirian saya belum pernah ketemu suami yang rela ketika mau ditanam Mas, mas, tolong aku kubur sama istriku sekalian ya Belum ada Orang tidak ada Yang katanya kaulah sehidup semati sehidup semati. Sehidup semati itu kapan? Sebelum Israel datang. Kalau Israel sudah datang, aku hidup sampean mati. Maka pikirlah baik-baik. Inilah amal yang akan kita bawa menghadap Allah. Kalau gajian, beli beras 10 kilo, beli minyak 1 kilo, beli teh satu kotak, beli susu satu kaleng, beli kopi, roti gabin, masukkan ke plastik, kasih ke rumah anak yatim. Yang ngantar ke rumah anak yatim ibu, jangan bapak. Nanti kalau bapak yang ngasih, rupanya emak anak yatim itu cantik, kelahi gara-gara itu. Pantasan sampean rajin pergi ke rumah dia ya, rupanya anak yatim itu emaknya cantik, kelahi Besok bapak nggak masuk kantor Wajahnya habis dicakar kucing garong Nah Itulah yang akan menolong Usap kepalanya Kenapa kepalanya diusap? Karena dia anak yatim Ayahnya sudah lama meninggal Dia kurang kasih sayang Siapa yang ngusap kepala anak yatim Likulli rotin, Setiap satu helai rambut Hasanah satu helai rambut dapat hasanat kebaikan kebaikan kebaikan makanya ibu itu setiap ngusap kepala anak yatim diusapnya semua Oh, yang gondrong-gondrong ada anak yatim yang gundul nggak ada yang ngusap kok nggak nggak ada pahalanya tuh pak ustad bukan itu maksudnya Wahai anak itu gondrong atau gundul Yang penting kita usap pahalanya banyak. Hari ini kita ngusap kepala anak yatim, hari ini kita ngusap kepala anak orang, besok pagi anak kita diusap orang kepalanya. Kenapa? Karena nanti malam bisa saja Abdul Somad hmm, mati. Tidak ada jaminan saya akan hidup sampai besok pagi. Semua orang menyangka dia akan hidup besok pagi. Orang yang mati-mati-mati itu kalau kita tanya, "Mas, Sampean tahu nggak kalau bakal mati nanti malam? Enggak. Semua nyangka besok hidup, tapi ternyata besok sudah berubah. Hari ini dipanggil yang kami hormati penceramah kita Al Mukarram Haji Abdul Somad. Besok berubah menjadi almarhum. Almarhum Abdul Somad. Dulu Abdul Somad mengusap kepala anak yatim Besok pagi anaknya diusap orang Zaman sekarang orang mati begitu mudah. Sampean, kenapa mati? Si Anu, kenapa mati? Dia mati karena ditabrak mobil Pak Ustaz. Si Anu, kenapa mati? Habis makan kambing. Naik darah tinggi berkunang-kunang, mati. Si Anu kenapa mati? Habis makan kola, habis minum teh manis, kena diabetes meletus. Mati. Mati. mau mati kenapa? Habis minum kopi, mati. Kok minum kopi bisa mati? Kopi Mirna. Sampai sekarang belum selesai-selesai sidangnya. Habis. Oleh sebab itu maka umur yang singkat ini kalau ada uang zakatkan, ada tanah wakafkan, ada sawit berapa hektar? Bapak sawitnya berapa hektar? Alah malu mau cerita sama Ustaz. Berapa hektar? Gak banyak Pak Ustadz Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang lah Pak Ustadz Ibu kebun karetnya berapa hektar? Malu mau cerita Pak Ustadz Berapa hektar? Gak banyak Pak Ustadz Ya berapa hektar? Ya cukuplah untuk 77 keturunan Memangnya dibawa mati Ruko, ruko, ruko, ruko Tinggal Mobil, mobil, mobil Motor, motor, motor Tinggal Yang akan dibawa adalah Ziswa Zakat infak, wakaf, sodakoh maka berikanlah itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu yang sudah bersodakoh bersyukur pada Allah karena hatinya sudah selamat dari hubud dunia cinta dunia orang kalau makin tambah umurnya bukan makin dermawan makin pelit Makanya jangan heran ada orang mbah-mbah umurnya sudah 60-70 tahun diajak puasa. Mbah, sesok awae puasa ya insya Allah. Makan sahur ya nge. Makan sahur ikut. Begitu makan sahur besok makan lontong sayur pagi. Tapi tadi pagi ikut sahur. Kok makan? Aduh lupa awak. Lupa. Salat zuhur usolli fardho zuhri arba'a rakaatin adaan makmuman eh baru dua rakaat salam assalamualaikum kok sholat zuhur dua rakaat lupa puasa lupa sholat zuhur lupa tapi surat tanah ingat waktu ada kebakaran Bapak-bapak dari damkar, pemadam kebakaran. Bapak, ayo keluar rumah, ayo keluar, apinya besar, nanti mati. Semua orang sibuk mencari emas, mencari cincin. Orang tidak sayang nyawa, orang rela mati. Yang penting surat tanah BPKB selamat. Artinya apa? Orang sayang pada harta melebihi nyawa maka banyak orang yang mati ditelan harta dan nyawa satu tetes madu iki isine madu lalu air madu tumpah ketika madunya tumpah datang seekor semut dia pertama jilat manis dia sudah mau pergi jilat lagi manis dia sudah mau pergi jilat lagi manis akhirnya dia masuk ke dalam madu apa yang terjadi kalau semut masuk ke madu mati inilah yang banyak sekarang dunia ini manis tapi kalau kita lupa kita hanyut mati tidak membawa apa-apa maka bapak ibu ingatlah tadi itu tanda bel buka puasa apa sholat asar sudah masuk waktu sholat asar oh sudah lewat asar ternyata jam 3.11 sekarang sudah jam 3 lewat saya sudah ceramah berapa menit ada menitnya? Tak ada. Pokoknya sudah lama lah ceramah ini. Inti dari pelajaran ini sore ini apa? Kalau kita sudah pindah tahun, maka kita harus istiqomah, berinfak, berzakat, bersodakoh Bapak Ibu dari Desa Dayun yang sudah istiqomah, alhamdulillah Pak Ustaz, tahun berapapun kami tetap istiqomah. Ibu istiqomah? Iya. Apa bukti istiqomah? Saya sejak dari dulu sodakohnya 2000 perak Pak Ustaz. Itu bukan istiqomah, itu pelit. Makna istiqomah artinya bertambah jumlah angka nominalnya. Saya tidak mendikte nanya berapa berapa ndak. Kita tanyalah diri masing-masing. Maukah Bapak Ibu istiqomah dalam berinfak, berzakat, bersodakoh? Tak ada yang mau. Berhenti aja lah ceramah saya.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 Mohon maaf banyak cakap saya menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.